لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قوم مسلمين جماعه صلاه subuh في مسجد الحافيه yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah salat kita ini sebagai ibadah yang makbulah yang diterima di sisinya sebagai salat yang mengantarkan kita untuk mudah melakukan yang ma'ruf dan salat yang membantu kita untuk menjauh dari yang mungkar. Kaum muslimin yang saya muliakan Majlis ini adalah majlis tausiah atau mudaqarah untuk kita saling menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. salinglah kalian memberi wasiat dengan kebenaran dan wasiat untuk bersabar. Para hadirin yang saya muliakan ketika saya berada di hadapan semua yang hadir menyampaikan tausiah atau nasihat bukan maknanya bahwa saya lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman dibandingkan para hadirin yang hadir. Hanya sebatas menjalankan firman Allah yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Isi tausiah atau materi ini lebih saya tujukan untuk saya pribadi kemudian saudara saya seiman. Kaum muslimin yang saya muliakan di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah memanggil kita Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan syariatnya kepada kita adalah firmannya Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة Wahai orang-orang yang beriman Kita termasuk orang yang beriman Insya Allah Kita termasuk yang dipanggil Dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Bentengi diri kalian Dan keluarga kalian Dari azab atau siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dari kalangan kaum kafir dan bebatuan. Para hadirin yang saya muliakan, Allah memanggil kita karena kasih sayangnya. Ayat ini tentunya mengandung makna yang sangat luas. Oh, anfusakum Bentengi diri kalian dan keluarga kalian Dari azab Anar Tentunya Membentengi diri kita Dan keluarga kita Dari azab Anar Tidak mungkin terwujud Kecuali dengan upaya kita Menjalankan syariat Allah Menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita Dan menjauhkan meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga keluarga kita. Setelah upaya untuk kita, yang kedua adalah untuk keluarga. Bentengi keluarga kalian dari api neraka. Tidak mungkin tentunya keluarga kita terselamatkan dari azab dan siksa neraka kecuali dengan menjalankan syariat Allah yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan tertuang di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu syariat Allah yang telah tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca 30 juz berisi berbagai aturan-aturan dalam kehidupan kita. Kehidupan keimanan, kehidupan akidah, kehidupan ibadah, kehidupan muamalah dan akhlak kita, kehidupan bermasyarakat, kehidupan rumah tangga, semua beratur ber, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Aturan-aturan syariat tersebut telah Allah rincikan di dalam Al-Qur'an dan lebih dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak mungkin kita bisa mewujudkan mengamalkan syariat Allah yang dengannya kita berharap Allah selamatkan kita dan keluarga, anak istri kita dari azab an-nar tanpa kita berilmu tentang syariat Allah tanpa kita mengerti rincian dan detail syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahimahullah taala beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia berilmu, mengerti tentang urusan agama. Tentang akidahnya dia mengerti. Tentang keimanan-keimanannya secara detail dia faham. Berdasarkan bimbingan Al-Quran, ayat-ayatnya, dan berdasarkan bimbingan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengerti tentang ibadahnya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia mengerti bagaimana cara bermuamalah dalam kehidupan keseharian. Cara bertetangga, cara berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang semua itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar kita menjalankan itu di bawah bimbingan ini. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam atau di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, mengerti tentang urusan agamanya. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim belajar ilmu Islam, ilmu agama ini adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Fardu ain bukan fardu kifayah. Maksudnya setiap pribadi muslim berlaku baginya hukum ini. Yang namanya fardu dalam bahasa lain adalah wajib. Fardu ain maknanya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan dia berdosa. Demikian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, talabul ilmi faribatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim, pria maupun wanita, tua maupun muda, dari bangsa apapun selama dia muslim berlaku baginya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, saya ambil contoh dalam permasalahan akidah, bagaimana kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari azab an-nar. Tentu permasalahan tertinggi di dalam Islam adalah permasalahan tauhid yang mesti dan wajib setiap muslim memahami. Kemudian syariat-syariat yang lainnya. Kenapa saya katakan yang tertinggi adalah tauhid? Karena memang Allah ciptakan kita untuk itu. Allah ciptakan kita untuk bertauhid kepadanya. Tauhid adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita ibadahi, kita berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, memohon perlindungan kepadanya, memohon keselamatan kepadanya, mengikhlaskan niat-niat kita hanya kepadanya, hanya takut kepadanya, itu makna daripada tauhid secara global. Kita ambil contoh sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bersentuhan dengan sendi-sendi tauhid dan sekaligus mengingatkan kita dari bahaya lawan tauhid yaitu kesyirikan. rasul mengatakan dalam beberapa hadis salah satu hadisnya man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal menanyakan sesuatu perkara, maka tidak Allah terima darinya solat sebanyak 40 hari. Solat wajibnya lima waktunya, solat sunnahnya, solat duhanya, qiyamul lail atau tahajudnya. Selama 40 hari tidak Allah terima Gara-gara dengan sebab mendatangi seorang tukang ramal, seorang dukun menanyakan tentang perkara. Mari kita dengarkan hadis yang sama dalam riwayat lain. Rasulullah mengatakan, "Man ata 'arrafan au kahinan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal atau dukun menanyakan suatu perkara gaib dan mempercayainya, meyakininya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syariat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita. Dan ini adalah ilmu yang terkait dengan tauhid. Di zaman kita hidup berbeda dengan zaman 40-50 tahun yang lalu. Kalau dahulu perdukunan harus kita datang ke tempat-tempat yang jauh. Kita harus mendatangi dukun-dukun, para tukang ramal di tempat-tempat mereka. Tapi sekarang ini perdukunan menyerang rumah tangga muslimin melalui berbagai media, cetak maupun elektronik, menyerang keluarga kita, menyerang anak-anak kita, istri-istri kita. Kita ambil contoh misalkan apa yang disebut dengan ramalan bintang. Di sana disebutkan seorang yang lahir pada bulan ini, tanggal ini, bintangnya adalah ini. Nasib dia ke depan adalah ini, itu, dan ini. Pekerjaan dia akan begini, jodoh dia akan begitu, yang semua ini tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masuk akidah ini kepada putri kita atau kepada putra kita. Sehingga kita melihat sebagian putra atau putri kita memiliki beberapa atribut-atribut yang melambangkan bintang dia. Entah gantungan kunci motornya, gantungan kunci lemarinya. Ya subhanallah, para hadirin yang saya muliakan sebagai salah satu contoh dalam bidang tauhid. Sebagai salah satu contoh di bidang akidah. Belum lagi ilmu yang terkait dengan rumah tangga, bagaimana seorang istri menyikapi suaminya. Bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana seorang muslim dengan tetangganya. Bagaimana tentang sholatnya, bagaimana tentang zikirnya. Yang semua itu tercakup dalam hadis Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Karena alasannya seperti itu. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat yang pertama kita dengarkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman dan kita di dalamnya, dipanggil dalam ayat ini, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari azab an Para hadirin yang saya muliakan, saya akhiri majelis ini dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Majelis kita ini insya Allah termasuk majelis ilmu. Dibahas di sana ayat Al-Quran, dibahas pula di majelis seperti ini hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan sebab kita sedikit memiliki ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan di kajian pagi hari ini. Semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan iman bagi saya dan semua yang hadir. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته